Maksud saya majelis taklim Telkom begitu. Tidak salah saya sebut anggota majelis yang terhormat karena sekarang majelis taklim lebih terhormat dari majelis permusyawaratan rakyat. Siang ini kita akan mengaji dan kajian akan kita berikan judul mengenal diri menggapai ilahi. Kalau dalam dunia pesantren, istilah ini sudah populer dengan ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Pada bagian awal akan kita bahas tentang pengertian-pengertian dasar paradigma kemanusiaan apa itu paradigma paradigma artinya cara kita melihat dan memahami realitas kita punya nggak mikrofon yang wireless ada ya supaya saya lebih bisa nah bagaimana kita memahami diri kita bagaimana kita memahami diri kita kalau Kalau kita ditanya, apa itu manusia? Jawaban bisa beragam. Bahkan kalau ditanya, sejak kapan kamu jadi manusia? Umumnya orang akan menjawab, sejak lahir. Kenapa kamu katakan jadi manusia sejak lahir? Sebab sejak tubuhku ini terlahirlah, aku mulai jadi manusia. Jadi dikatakan jadi manusia sejak lahir, maksudnya sejak tubuh terlahir. Setidak-tidaknya sejak tubuh terbentuk sebagai janin dalam kandungan ibu. Kalau dikatakan jadi manusia sejak tubuh terlahir, berarti yang dianggap sebagai manusia hanya sebatas tubuh biologisnya saja. Ya, banyak orang mengartikan dirinya Manusia itu adalah subuh biologis. Banyak orang mengartikan manusia dirinya adalah tubuh ini, tubuh biologis. Sehingga ketika ditanya sejak kapan jadi manusia, sejak tubuh ini terlahir. Kalau yang kita anggap manusia itu hanya sebatas tubuh, berarti kita sudah menggunakan pandangan yang materialistik, yang kematerian yang dianggap manusia itu hanya sebatas tubuh material. Hal-hal yang non tubuh, hal-hal yang non ragawi lalu dianggap tidak penting. Kalau manusia hanya diartikan sebatas tubuh biologisnya saja, manusia hanya tubuh, lalu apa bedanya yang kiri dengan yang kanan ini? Sama-sama maco, dadanya berbulu. Kan begitu kata iklan. Oleh sebab itu Anda yang dadanya berbulu, hati-hati. Itu indikasi proses evolusi yang belum tuntas. Nah inilah kalau kita mengartikan manusia hanya sebatas tubuh biologisnya saja. Kita menjadi sulit membedakan yang kiri dengan yang kanan. Karena lagaknya pun sama. Hanya beda pakaiannya saja, satu berjas berdasi. Ketika orang mengartikan manusia hanya sebatas tubuh, mereka pun mengartikan pusat kemanusiaan adalah otak dan proses belajar diartikan ngisi otak. Lalu diasumsikan otak itu akan bekerja secara mekanistik. Sehingga kalau bagus yang diisikan, bagus pula outputnya. Jelek yang diisikan, jelek pula keluarannya. Seakan-akan tidak ada kemungkinan bagus yang diisikan, jelek keluarnya. Atau jelek diisikan, bagus keluarnya. Karena orang menganggap manusia itu hanya semata-mata tubuh dan organ diri manusia adalah organ-organ yang mekanistik. Ini kita lewati saja. Maka sekarang kita bahas tentang nafs dulu. Terserap ke bahasa Indonesia menjadi nafsun. Nafsu. Nafsun terserap menjadi nafsu. Apa itu nafsu? Orang sering mengartikan nafsu itu dorongan-dorongan jahat, hasrat jelek. Lu nafsu amat ngelihatnya. Padahal kalau kita lihat hadis Nabi yang populer ini, ibda binafsika, mulailah dengan nafs, mulailah dengan dirimu. Nafs bermakna diri. Surat Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada suatu nafs, kepada seseorang. Nafs bermakna seorang. Khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang telah mencipta kamu dari nafs, dari pribadi yang satu. Nafs bermakna pribadi. Surat Az-Zumar ayat 6. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaknya setiap nafs, setiap individu mencermati apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Jadi dari hadis dan ayat-ayat tadi, nafs artinya adalah diri. Satu diri, satu nafs. Satu orang, satu nafs. Satu individu, satu pribadi, itu satu nafs. Maka orang Arab suka berujar, yuk kita makan bareng di restoran, tapi bayarnya nafsi-nafsi. Makan bareng, bayar nafsi, nafsi, sendiri, sendiri. Masing-masing individu. Satu, satu orang, satu pribadi, satu individu, satu nafs. Dua, nafsani. Tiga, empat, banyak. Jamaknya apa? Anfus. Inna Allah la yugayru ma kaum hatta yugayru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum, kaum Inggrisnya community Kecuali perubahan itu dimulai oleh anfus, individu-individu, pribadi-pribadi di dalam komunitas itu. Jadi satu orang nafs, dua nafsani. Banyak anfus. Orangnya banyak pada mati. Mangkus, ini Arab Bandung. Jadi jelas kalau begitu, makna nafs bukan dorongan jahat bukan hasrat jelek. Dalam Quran, dalam hadis, nafs artinya adalah individu, pribadi. Yang mana yang disebut nafs kita, diri kita. Dalam surat Al-Insan, namanya saja surat Insan, surat tentang manusia, ayat 1. Allah mengingatkan bahwa yang namanya insan itu sebenarnya sudah dicipta sejak dulu, dulu, dulu. Tetapi dulunya itu insan lam yakun syai'an madhkura. Insan itu belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Insan sudah ada tapi belum menjadi sesuatu yang bisa dikenal. Insan yang bagaimana itu? Sesungguhnya ketika Allah mencipta manusia, yang pertama dicipta bukan tubuh fisik biologis ini. Tubuh ini terbentuk, kalau ibu kita sudah hamil, terbentuk tubuh. Tapi jauh-jauh-jauh sebelum ibu bapak kita kawin pun, kita sudah dicipta. Dan ketika Allah mencipta manusia, yang dicipta bukan tubuhnya dulu. Insan itu adalah insan yang berwujud rohani. Diri manusia itu, pribadi manusia itu, individu yang dicipta itu adalah individu yang spiritual, yang rohaniah. Dicipta di alam lahut, alam dimensi ketuhanan, di langit sana, somewhere, entah di mana. Namun meskipun dicipta di sisi Allah, bukan terus, bukan untuk terus tinggal di sana. Allah katakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kamu dicipta, dipersiapkan untuk menjadi khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Yang akan mengurus, mengatur kehidupan muka bumi. Kamu bakal diturunkan ke bumi untuk bekerja. Karena itu hidup harus diisi dengan bekerja. Tapi kalau dia diturunkan secara rohaniahnya saja, bagaimana dia bekerja di bumi? Bagaimana dia menggali tanah untuk bikin bendungan, mencegah banjir dan longsor? Sulit hanya dengan ruhnya. Dia membutuhkan sarana fisik. Untuk itu Allah siapkan lebih dulu sarana fisik. Dari tanah bumi dibangunlah tubuh yang disebut dengan bashar. Dan manakala bashar, tubuh biologis ini sudah siap, barulah si manusia rohaniah itu diturunkan dari sisi Allah, ditiupkan masuk dalam bashar. Jadi yang mana yang sebenar-benar manusia? Manusia yang sebenar-benar manusia adalah yang rohaniah. Sebab tubuh ini hanya cangkang, wadah sekaligus alat. Manusia yang dicipta dengan membawa misi dan tujuan hidup adalah manusia yang rohania. Manusia yang dicipta dengan membawa idealisme, cita-cita dan mengemban tanggung jawab adalah manusia yang rohania, bukan tubuh. Hal ini lebih rinci dijelaskan dalam surat Sod ayat 71. Inni khalikum basharam min Sesungguhnya akulah pencipta bashar dari tanah apa itu basar? Yang dimaksud dengan basar ini tubuh ini. Tubuh biologis kebinatangan. Sebatas tubuh fisik. Dan basar itu terdiri dari tiga. Basar terdiri dari tiga komponen. Komponen jasad, corporeal body. Inilah yang dicipta. Kurang jelas. Ya, sesungguhnya akulah pencipta basar. Yang dimaksud dengan basar adalah tubuh biologis, kebinatangan, dan teri dari tiga komponen utama. Pertama jasad, jasad tubuh fisik yang dicipta dari unsur-unsur organik tanah liat. Lalu di dalam jasad, di dalam tubuh itu Allah tempatkan hayat. Hayun hidup, hayatun kehidupan. Ibarat baterai, jasad adalah bongkahan baterai, hayat adalah strumnya, energinya. Hayat itulah yang kita menyebutnya nyawa. Hindu menyebutnya prana, Cina menyebutnya chi atau ki. Jasad tubuh fisik, ada hayat, nyawa, energi kehidupan. Dia hidup. Lalu ada komponen ketiga, al-hawa. Yang dalam bahasa Arab hawa bermakna kecenderungan, dorongan-dorongan keinginan, dorongan makan minum, dorongan seks, hasrat kawin, dorongan untuk berbicara, berkicau, dorongan untuk mencari tempat yang nyaman, terus nyandar, terus tidur. Itu hawa. Dorongan-dorongan biologis. Itu. Enggak Pak, saya enggak nyindir Bapak. Terus saja silakan. Inilah yang disebut dengan basar. Jadi basar itu tubuh fisik, tubuh fisik, jasad. Ada hayat, nyawa, energi, hidup dia. Bisa tumbuh. Ada hawa, dorongan-dorongan makan minum, dorongan bergerak, dorongan untuk kawin. Basar adalah tubuh biologis kebinatangan. Dan ini cangkang. Di ayat 72 dari surat Sot, sawai sawaituhu manakala itu bashar sudah kusempurnakan wa nafakhtu fihi lalu kutiupkan ke dalamnya min ruhi sebagian dari rohku kutiupkan ke dalamnya sebagian dari rohku sebagian salah satu dari ruh-ruh koleksiku karena sebelum tubuh terbentuk dari perkawinan orang tua Allah sudah mencipta manusia-manusia rohaniah dalam jumlah banyak di alam lahut. Manusia ruh, manusia ruh, manusia ruh. Manusia rohaniah bakal diturunkan ke bumi. Disiapkan dulu cangkangnya, basar Sudah siap, kutiupkan sebagian, kutiupkan salah satu. Manusia rohaniah koleksiku. Jadi, yang dicipta dengan membawa misi dan tujuan hidup adalah yang rohaniah. Inilah yang membawa tanggung jawab moral. Tapi jangan pula diartikan, oh ruh itu bentuknya oval ya, macam telur. Ini hanya ilustrasi. Karena itu Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan berkata, Innama ana basyarum mitlukum. Sesungguhnya aku hanyalah basyar. Aku hanyalah manus tubuh biologis biasa seperti kamu. Basyar beliau tubuh fisik beliau sama dengan basar orang lain. Perutnya nggak diisi makanan, lapar juga. Beliau ganjal dengan batu, diikat dengan sabuk. Waktu perang Uhud kena lemparan tombak, luka pipi, patah gigi, berdarah, berdarah juga. Jangan katakan perang aja dulu Nabi, belum latihan Satria Nusantara sih, belum kebal. Nah, tidak, basarnya sama. Kalau begitu Muhammad saw yang mulia yang istimewa, Muhammad yang mana? Muhammad yang rohaniah. Muhammad yang rohaniah. Yang di dalamnya ada jiwa, di dalamnya ada cinta kasih, di dalamnya ada keberanian, di dalamnya ada ketulusan. Tubuh biologisnya sama dengan orang lain. Jadi jelas hakikat diri kita, diri atau nafs, diri kita yang hakiki Nafs kita yang hakiki adalah nafs yang rohania. Diri yang rohania. Bukan tubuh fisik biologis ini. Inilah yang dicipta dari sisi Allah diturunkan ke bumi. Bahwa Allah menyiapkan bashar, tubuh biologis kebinatangan. Ini hanya sebagai casing saja. Lalu sang diri rohaniyah dihadirkan masuk dalam bashar. Saat itulah Allah katakan, wa nafsin wa ma sawaha demi nafs demi diri manusia dan segala hal yang menyempurnakannya sempurna kenapa sebelumnya diri manusia nafsnya hanya nafs dalam wujud ruh dengan nafs yang rohaniat dihadirkan ke dalam bashar, sempurnalah dia dia bisa memiliki penglihatan visual bisa memiliki pendengaran aural dia bisa menggunakan tubuh tangan dan kakinya. Wa nafsi wa ma sawwaha demi nafs dengan segala hal yang menyempurnakannya. Hadir diri kita di dalam basar. Bila masanya tiba, Allah mengutus malaikat Israel menjemput dan menyapa. Ya Tuhan nafs Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafs, wahai diri Wahai nafs, wahai individu. Wahai nafs, wahai pribadi mutmainnah yang tentram. Irji'i ila rabbik. Kembalilah pada Tuhanmu. Keluar dari tubuh itu. Jadi lagi-lagi nafs artinya adalah diri pribadi atau individu. Bukan hasrat jelek, bukan dorongan jahat. Masa kita mau terjemahkan ya Tuhan nafsul mutmainnah Wahai nafsu, wahai dorongan-dorongan jahat yang mutmainah, irjihi ila rabbik. Makna nafs bukan dorongan jahat. Nafsnya pribadi, individu. Dan saat ini ketika diri kita, nafs kita yang rohaniah, nafs yang berwujud jiwa, nafs diri yang bersifat spiritual sedang hadir di dalam bashar, kita menggunakan inti Intinya nafs, intinya diri kita, intinya ruh adalah apa yang disebut kalbu. Karena itu kalbu dalam Quran sering disebut lub. Al-lubbu jamaknya al-albab. Lub itu artinya tengah-tengahnya sesuatu, pusatnya sesuatu. Kalau kita tebang batang pohon, penampang lingkaran luar itu kulit. Di bawah lapisan kulit ada lapisan getah lalu lapis-lapis kambium, lalu ada bagian tengah yang kecoklat-coklatan. Tanya pada orang Arab, ini apa nih bagian tengah dari sebuah batang pohon? Dia akan sebut lub. Lub itu artinya sentrum. Kern, kernel, intinya sesuatu. Diri manusia yang hakiki, nafs manusia yang hakiki adalah nafs yang rohaniah, bukan tubuh biologis. Tetapi diri yang rohaniah itu pun intinya pusatnya adalah kolbu. Gimana? Sampai di sini jelas? Terlalu cepat tidak? Tidak ya? Baik. Tapi jangan ngantuk dong. Orang ngantuk itu jelek, tapi lucu. Seperti ini, hidungnya aja kelihatan mot-mot. Tetapi Hati-hati dalam memahami makna kolbu. Sebab ternyata dalam bahasa Arab, kolbu itu ada dua macam. Ada kolbu jismani, kolbu yang berupa jism, kolbu yang berupa fisik. Ini hadisnya yang populer. Populer ini hadis, tapi maaf, banyak mubalik keliru memahami hadis ini. Wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Kalau bagus itu gumpalan daging, baguslah jasad seluruhnya. Kalau rusak itu gumpalan daging, rusaklah jasad seluruhnya. Wa ala wahyal kolbu. Gumpalan daging itu adalah kolbu. Saya tanya di seluruh Indonesia keliling. Apa itu kolbu bahasa Indonesianya? Orang menyebutnya hati. Mana hati? Inilah hati. Inggrisnya liver. Belandanya hepar. Letaknya di kanan. Tugasnya menyaring racun dari darah. Dan orang yang suka minum minuman keras, kalau dia punya liver sirosis, hatinya itu membengkak dan mengeras. Itu sebabnya dokter periksa pasien persis di bawah tulang rusuk nih suka ditekan-tekan. Sudah mengeras atau enggak? Biasanya orang suka punya kebiasaan minum minuman keras itu. Bapak kenapa ikut tekan-tekan? <laughs> Ingat kebiasaan masa lalu kah? <laughs> nah, ini hati, liver, hepar. Coba deh buka kamus bahasa Arab. Hati, liver, bahasa Arabnya adalah kibdun. Bukan kolbun. Maka kolbu bukan hati. Saya bilang sama orang Arab, eh tahu nggak di Indonesia tuh kolbu tuh di sini. Kata orang Arab, wah bisa aja Indonesia. Dasar negeri koruptor terbesar di dunia. Bahasa kita pun dikorupsinya juga. Sejak zaman dulu kolbu itu di sana. Kolbu itu bukan leper. Apa itu kolbu? Ya ampun, adoli. Agun adoli, organ berotot yang tugasnya mengisap dan memompa darah. Dari zaman dulu ya harap sana sampai sekarang kolbu itu jantung. Beli saja koran-koran Arab kalau lagi umroh, lagi haji. Dokter spesialis jantung. Ad-doktor fil kolb, dokter kolbu. Kolbu itu jantung. Di Indonesia jadi hati. Dikorupsi Nah, ini kolbu secara jism, kolbu secara fisik. Tapi ada jenis kolbu yang kedua, yaitu kolbu yang intinya ruh. Ruh saja tidak kelihatan, abstrak, intangible, apalagi intinya, pusatnya. Nah, kolbu ruhaniah inilah yang disebut dalam hadis. Sesungguhnya orang beriman itu, kalau dia berbuat dosa, kanat nuktatun sauda akan terbentuk nuktah hitam. Nuktatun. Nuktah. Indonesia jadi nuktah. Fi kolbihi, di dalam kolbunya. Semakin banyak kejahatan, semakin banyak dosa, semakin banyak nuktah. Bintik-bintik hitam. Seluruh kolbu pun menghitam. Kolbu yang menghitam karena banyaknya dosa, itu bukan kolbu fisik, jantung. Tidak. Saya sudah tanya sama dokter bedah jantung. Dok, pernahkah Anda membelah dada seseorang mengoperasi jantungnya? Yang patut diduga itu orang adalah penjahat. Residivis, banyak dosanya. Pernah? Apa warna jantungnya? Hitamkah? Enggak pernah saya lihat jantung hitam. Jadi kolbu secara fisik, jantung, tidak pernah hitam. Meskipun orang itu penuh dosa yang menghitam karena banyaknya dosa itu adalah kolbu ruhani. Nah, kolbu ruhani ini sebenarnya ada juga padanan bahasa indonesia nya Itu yang disebut hati nurani. Barangkali karena itu orang suka menyebutnya hati saja. Dianggapnya kepanjangan pakai nurani. Nah, udahlah anggap sama saja hati, hati nurani cuma beda satu kata. Oh tidak bisa, satu kata itu menentukan. Mata dengan mata kaki. Beda apa sama? Maka sebut yang lengkap. Mata atau mata kaki. Hati atau hati nurani. Kalau hati nurani, itulah kolbu. Kolbu yang rohaniah. Tapi kalau kolbu secara fisik, jantung. Nah, sejak kita diturunkan dari sisi Allah, dari alam lahut dihadirkan ke muka bumi untuk menjalankan tugas sebagai khalifatullah. Ternyata kolbu kita tidak kosong. Di dalamnya sudah diisikan fitrah. Dan lagi-lagi fitrah diterjemahkan suci. Maaf, salah itu. Fitrah berasal dari kata fatoro. To originate. Fitrah artinya originalities. Fitrah itu artinya sifat-sifat original karakter-karakter asli. Itu itu makna fitrah. Hmm. Fitrah Allah allati fatarun nasa 'alaiha. Surat 30 ayat 30. Surat Ar-Rum. Ada fitrah Allah, sifat-sifat asli Allah yang ketika Allah mencipta manusia, manusia itu dicipta dengan fitrah itu pula. Di dalam kolbu sudah diisikan fitrah sifat-sifat Allah sifat-sifat ilahiyah. Divine characters, godly characters. Kalau mau tahu, ya lihat saja Asmaul Husna. Tapi Asmaul Husna banyak yang mirip. Maka kemudian yang mirip-mirip jadikan satu muncullah sifat 20. Dan dari sifat 20 itu pun banyak yang mirip juga. Maka bisa kita lihat fitrah itu adalah berupa kesadaran. Kesadaran moral tentang kebaikan, keburukan, tentang mana jujur, mana khianat, mana santun, mana kurang ajar, itu sudah tertanam. Perasaan, rasa cinta kasih, rasa solidaritas, rasa iba. Kecerdasan, kemampuan mengakal, berpikir analitik sintetik. Bibit iman itu sudah ada. Maka ketika si manusia rohania ditiupkan masuk ke dalam janin yang ada di perut ibu, saat itu Allah tanya, alas Alastu bikum Bukankah aku adalah Rabbmu, Tuhanmu? Manusia rohani itu menjawab, Bala syahidna, benar kami bersaksi, engkau adalah Tuhan kami. Karena sudah ada bibit iman di pangkal kolbu setiap orang. Ada kemauan, iradah, free will, kehendak bebas. Ini, jadi tidak kosong kolbu itu. Bagaimana dengan teori tabula rasa? Jangan dipercaya. Itu teorinya siapa? John Locke, filosof sekuler yang menganggap bahwa manusia terlahir dalam keadaan blank, kosong, seperti kertas tabula rasa. Tidak. Semua agama menyatakan manusia terlahir sudah ada isinya di dalam kolbunya, di dalam di dalam apa? Hati nurani. Jangan sebut hati ya, hati nurani. Nah, Sob hati di sini. Hati nurani. Ya, karena itu Allah katakan, "Ara'aitum, apakah kamu bisa merayu?" Merayu berpikir rasional. Kalau Allah menutup kolbu-kolbu kalian. Apakah kamu bisa berpikir rasional kalau kolbu mau ditutup? Tidak bisa. Yang telak. Lahum kulubun. Para manusia itu memiliki kolbu. Kulub jamak dari kolb. Manusia memiliki kolbu. yakilun biha. Dan mereka ya'kilun. Mereka mengakal biha dengan kolbu. Itu. Mengakal. Berpikir analitik sintetik. Itu dengan kolbu. Mengakal dengan kolbu. Akal dan kolbu bukan dua hal yang berbeda. Akal adalah nama dari salah satu fungsi kolbu. Instrumennya itu kolbu. Mayoritas jin dan manusia bakal masuk neraka. Apa sebabnya? Lahum kulubun. Karena para jin dan manusia itu memiliki kolbu. La yafqahuna biha tidak digunakan untuk memahami. Maka memahami itu juga dengan kolbu. Lihatlah kamus-kamus bahasa Arab yang baik. Apa itu aklun? Akal. Aklun wahya kolbun. Akal adalah kolbu. Bukan otak. Otak itu mohon. Jadi kolbu itu adalah instrumennya. Instrumen rohaniah. Instrumen rohaniah yang satu, tapi di dalamnya ada potensi yang beragam. Yang kalau potensi itu diaktifkan, dia pun bisa berfungsi beragam. Ini satu instrumen, tangan. Tapi bisa difungsikan untuk melambai, untuk memberi isyarat, untuk meninju, untuk meremas, untuk menepiskan pukulan. Di dalam kolbu di dalam hati nurani ada potensi-potensi rohaniah yang berupa kesadaran dan ingatan, yang berupa kecerdasan, yang berupa perasaan, yang berupa iman, yang berupa iradah, kemauan. Ini. Jadi jelas sudah hakikat diri manusia adalah diri yang rohaniah. Diri yang rohaniah dan di dalam diri rohaniah itu ada potensi-potensi yang sangat dahsyat yang mestinya dengan itu semua manusia menjadi makhluk yang baik lalu kenapa manusia lantas ada yang bisa jadi jahat manusia bisa menjadi jahat bukan karena faktor luar tetapi karena ada hawa hawa dalam bahasa Arab artinya kecenderungan. Di dalam tubuh biologisnya ada hawa, syahwatul batni, syahwat perut, dorongan makan minum. Syahwatul farji, syahwat kemaluan, hasrat seks. Syahwatul kalam, hasrat untuk bicara. Kalau pada burung mencicit, berkicau, berkotek, mengeong, mengembek, syahwatun naum, hasrat untuk tidur. Nah, apakah hawa ini jahat? Apakah hawa ini berbahaya? Kalau hawa jahat, kalau hawa negatif, kalau hawa berbahaya, hancurkan itu hawa. Ternyata tidak boleh. Dorongan makan minum tidak boleh dihancurkan. Hasrat seks tidak boleh dibunuh hasrat mengantuk, ngobrol, itu juga tidak boleh dibungkam. Itu. Kenapa Allah jadikan itu? Kalau memang hawa jahat, kenapa Allah tempatkan itu pada diri manusia? Tidak. Tidak jahat, tidak negatif, tidak bahaya. Hawa itu tidak bahaya. Allah menempatkan hawa di dalam tubuh biologis manusia sebagai suatu mekanisme of survival, mekanisme untuk menjaga kelangsungan hidup, mekanisme untuk recovery. Ketika tubuh sudah kekurangan cairan, maka muncullah hasrat haus. Ketika tubuh sudah kekurangan kalori, maka muncullah hasrat lapar. Ketika tubuh sudah saatnya menua dan tak lama lagi akan mati, maka dia harus melakukan reproduksi, membangun keturunan. Ketika tubuh sudah letih, maka muncullah hasrat dorongan untuk tidur beristirahat. Hawa sama sekali tidak negatif. Hawa sama sekali tidak jahat. Buktikan mana ayat Quran dan hadis yang menunjukkan hawa itu jahat, hawa itu negatif. Tidak. Dia netral saja. Lalu di mana letak masalah? Letak masalah adalah adanya diri kita orang-orang yang membiarkan ruhnya lemah, membiarkan ruhnya kotor. Ketika orang lengah, tidak memelihara jiwanya, tidak memelihara ruhnya, ruhnya akan kotor, ruhnya akan melemah, kolbunya pun akan melemah. Ketika ruh jiwa melemah, ketika ruh dan intinya kolbu kotor. Dia menjadi lemah dan lengah, maka dia menjadi terseret-seret oleh hawa. Bukan hawa yang aktif menyeret-nyeret. Hawa tidak memiliki kecerdasan. Tetapi kita yang membiarkan jiwa kita memperturutkan hawa. Sehingga Allah pun menyindir. Ara'aita, tidakkah kau perhatikan? manittakhadha orang yang menjadikan ilahahu menjadikan sebagai ilahnya hawahu hawanya sudah diajar la ilaha tiada ilah illallah kecuali Allah tapi yang dijadikan ilah masih hawanya siapa yang memperilah hawa diri kita diri yang mana diri yang rohaniah kenapa diri yang rohaniah memperilah hawa karena dia sudah goflah. Dia mengalami kelalaian, kelengahan, keteledoran. Dia menjadi lemah dan dia menjadi memperturutkan hawa. Bukan hawa yang jahat, diri yang lemah dan lengah. Hawa itu tidak jahat. Karena itu jangan memusuhi hawa. Diri yang lengah, diri yang goflah. Itu yang perlu diwaspadai. Ketika diri kita yang rohaniah ini terseret-seret, memperturutkan hawa, dia semakin letih, dia semakin lemah, maka dia dengan mudah dikuasai, diokupasi oleh makhluk yang satu ini. Gambar apa ini, Bu? Setan. Kok kenal, Ibu? Ya. Baguslah disebut gambar iblis. Waktu di Semarang begitu saya munculkan gambar ini, ada orang di belakang teriak, moncong putih saya bilang wah lu sentimen lo nah, gitu. ya jadi malapetaka malapetaka itu bermula dari diri kita sendiri yang lengah lalai terlena lalu diri kita yang rohania memperturutkan hawa terseret-seret semakin lemah dan mudah dikuasai oleh iblis nah, itu awal malapetaka dari diri kita saya akhir-akhir ini banyak keliling Semarang, Surabaya, ya Jawa Barat juga sering ditanya, Pak Wahyudin gimana nih? Kok ada SBY, ada Yusuf Kala, banyak huru hara, banyak bencana. Kenapa? Rupanya di kalangan orang Jawa itu cukup mengena, cukup merisaukan. Orang Jawa itu mengerti betul makna Yudhoyono. Yudo, Yuda itu perang. Jadi banyak peperangan. Orang Jawa tuh paham betul apa yang disebut Batara Kolo. Raksasa yang mengamuk begitu. cuma bahasa Indonesia jadi kalah Karena itu di mana banyak perang, di banyak di mana ada Batara Kolo katanya, maka di sekitarnya akan banyak terjadi malapetaka. Dan memang mala selalu hadir di dekat Yudhoyono. rangeng Gitu. Oh begitu. Saya baru tahu tuh di Surabaya kemarin. Makanya jadi risau banget katanya. Oke. Tapi lagi-lagi sebenarnya problem bukan di SBY, bukan di Yusuf Kala. Problem itu bermula dari diri kita sendiri. Karena itu saya mau tunjukkan sesuatu. Apa sesuatunya itu? Di mana ini? Kebanyakan. Ah. Apa itu syarat masuk neraka? Coba perhatikan betul. Udah lengkap belum? Kalau belum lengkap jangan dilengkapi. Walakad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh yang bakal masuk neraka jahanam nanti adalah mayoritas jin dan manusia. Kebanyakan jin dan manusia itu bakal masuk neraka. Apa sebabnya? Lahum kulubun. Mereka memiliki kolbu. Jin dan manusia memiliki kolbu. Karena jin itu juga makhluk rohaniah. Makhluk rohaniah yang di dalamnya ada kolbu. La yafkohu nabiha tapi tidak mereka gunakan kolbunya untuk berpikir. Syarat pertama masuk neraka adalah malas berpikir. Itu sebabnya rangkaian ayat-ayat Quran yang pertama diturunkan ikra, perintah untuk membaca, untuk belajar. Bukan soal sholat, bukan soal puasa, bukan. Syarat pertama masuk neraka adalah malas mikir. Itu. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi tidak yubsirun. Yubsirun berasal dari kata absara. Absara Inggrisnya observe. Absara, observe, mengamati dengan cermat. Punya mata asal menatap saja. Tidak dicermati apakah itu pantas ditatap atau tidak. Itu punya mata asal nonton saja karena itu jangan banyak-banyak nonton. Termasuk rahasia ilahi dan lain-lain itu. Ah, Gak usah ditonton lah. Kalaupun mau ditonton ya kira-kira lima menit terakhir sajalah. Kalau saya sudah muncul. Saya shoot, shooting di lokasi. Di dalam kebun-kebun, kisahnya ceritanya itu hutan. Ada lubang. Ini lubang apa nih? Ini ceritanya kuburan Ustadz. Nanti orang yang berdosa itu dikubur, lalu dia bangkit mukanya bolong-bolong. Saya bilang kok kuburannya dangkal banget? Ya kalau dalam benernya dia nggak bisa keluar Ustaz katanya. Apa emang benar pernah ada kejadian orang udah dikubur bisa bangkit lagi mayatnya? Apa benar ada kejadian begitu? Apa jawab dia? Ya Ustadz pakai nanya lagi. Namanya juga orang cari makan Ustadz katanya. Oh ya ya. Oke, jadi itu hanya bohong-bohongan saja. Karena itu jangan sembarangan nonton. Pengamatan harus dilakukan dengan pencermatan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Jin dan manusia yang memiliki telinga tetapi tidak yasma'un. Berasal dari kata sami'a. Sami'a yasma'u sima'un. Sima' masuk bahasa Indonesia simak. Punya kolbu akal malas berpikir, Punya mata tidak mengamat dengan cermat, tidak observasi. Punya telinga tidak mendengar dengan teliti. Mereka bagaikan binatang ternak saja. Ulaika kal an'am. Binatang pun binatang ternak, bukan binatang liar. Binatang liar itu lebih mandiri, lebih bisa mempertahankan diri. Binatang ternak nggak makan kalau nggak dikasih makan. Hina betul. Jin dan manusia yang malas berpikir, tidak cermat mengamat, tidak teliti dalam mendengar, binatang ternak yang lebih hina, lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka oknum-oknum yang ghafilun. Ghaflah. Lalai. Ignorance. Nah, itu. Jadi penyebab kehancuran itu adalah sikap bodohan, sikap kelalaian. Manakala sudah terjadi kelalaian, maka Meskipun diri manusia itu memiliki potensi-potensi rohania yang dahsyat, apa artinya potensi-potensi rohania itu? Kalau kemudian karena kelalaian jiwa, kelalaian dirinya, maka jiwa sang diri menjadi terseret-seret oleh hawa. Saya dengar di sini sudah sering disampaikan kuliah tasawuf. Oleh sebab itu, dalam berbagai kitab dan kajian tasawuf, problem utama yang disoroti adalah goflahnya itu. Sikap goflah, sikap lengah. Nah, itu. Bukan yang lain-lain dulu. Individu-individu yang goflah. Memperturutkan hawa dan karenanya dia mudah diokupasi, dikuasai oleh iblis. Sekarang saya mau melompat dulu langsung ke bagian akhir membahas tentang mati dan wafat karena pertimbangan waktu. Mati bahasa Arabnya mata. Mata yamutu mautun, mati. Wafat juga bahasa Arab dan dua-duanya berbeda. Di Indonesia aja dianggap sama nih. Mati, wafat, gugur, tewas, meninggal dunia, apalagi sampai yang kasar, mampus, modar, Padahal beda. Lihat ayatnya. Apa bacanya? Coba baca sama-sama. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yatawaffa akan mewafatkan. Al anfus, anfus jamak dari nafs. Allah akan mewafatkan nafs, nafs. Allah akan mewafatkan diri-diri pribadi-pribadi, individu-individu. Kapan? Hina mautiha, di saat maut, di saat kematiannya. Mati dulu baru diwafatkan. Mati dan wafat beda, tidak sama. Itu. Apa itu mati? Bu, apa mati, Bu? Saya punya lampu senter, mati, apa sebabnya? Baterai habis, buka tutup selongsong baterai, masih ada batu baterainya dua. Yang habis bukan baterainya, energinya, strumnya. Tubuh manusia dikatakan mati kalau energinya habis. Energi kehidupan adalah hayat. Sepanjang hayat dikandung badan. Tapi kalau hayat habis, energi habis, dia punya hawa, dorongan-dorongan keinginan pun redup. Dorongan makan minum, redup. Dorongan kawin, redup. Dorongan ngobrol, redup. Makanya pernah lihat mayat ngobrol? Enggak ada kan? Dorongan ngobrol, dorongan makan minum, dorongan kawin, redup, energi habis. Itulah mati. Nah, kalau tubuh biologisnya, basarnya sudah mati, baru Allah akan mewafatkan anfus. Anfus itu jamak dari nafs barulah nafs diwafatkan. Itulah bedanya mati dan wafat. Jadi mati adalah ketika proses biologis berhenti. Dan fungsi-fungsi organik berhenti. Karena energi kehidupan habis. Wafat adalah ketika sang diri dikeluarkan, direnggut. Apa yang tersisa di muka bumi? Tinggal jasad yang kaku terbujur dikubur membusuk hancur tinggal tulang belulang saja sunyi sepi sendirian di dalam lubang kubur paling kalau dia iseng dia joget juga barangkali apalagi yang di masa hidupnya nggak bisa diam pecicilan macam begini tapi biar tulang katanya rada awet tak lama kemudian pun dia akan keropos. Sekarang aja pun banyak ibu-ibu yang sudah keropos tulang. Sibuk nyari susu online plus. Nah, itu. Jadi habis. Apa yang tersisa dari itu manusia? Ruh. Kenapa yang tersisa ruh? Karena memang aslinya ruh, eh aslinya manusia ya ruh. Asalnya manusia itu ruh. Hakikatnya manusia itu ruh. Maka jangan katakan manusia itu tubuh. Manusia itu roh yang hakiki. Awalnya, asalnya tubuh ini belakangan dicipta, cangkang, wadah. Dari bumi dicipta kembali ke bumi. Ruh dari Allah kembali ke Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya jangan terlalu sibuk ngurusin tubuh fisik, mengabaikan ruh. Ada ibu-ibu kalau sudah lewat umur mulai panik. Pipi udah goyor, leher keriput, didempul pakai reflon, ah, hilang dempulan, keriput kelihatan lagi. Akhirnya pergi ke dokter bedah kosmetik, dokter bedah plastik, disobek sama dokter. Ditarik kulit lehernya biar kenceng. Lebihannya digunting, dibuang, dijahit. Ah, kenceng lagi. Ah, besok jalan pun begini. Mau ngasih tahu semua orang leher kenceng. Dasar umur 6 bulan keriput lagi, operasi, tarik lagi. 6 bulan tarik lagi. 10 kali operasi, pusarnya ketarik naik ke leher. Baru kapok. Bapak mau punya istri pusarnya di leher. Gitu. Si ibu juga bingung, dia bercermin, eh eh, Leontin yang mana yang saya pakai? Begitu ditegesin, ini mah bukan Leontin, pusar naik itu. Itu karena sibuk ngurusin tubuh, lupa ngurus roh. Ayat belum selesai. Karena si manusia rohaniah yang tersisa, si manusia rohaniah inilah yang dibawa menghadap Allah. Akan terjadi satu kondisi, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Akan ada suatu hari yaqumur ruh, berdiri itu ruh nanti di hadapan Allah. Didampingi para malaikat berjajar. Lalu Allah meminta pertanggungjawab. Hei kamu manusia rohania. Yang ketika dulu diturunkan ke bumi. Dimasukkan ke dalam basar, Sekarang basarmu sudah hancur. Engkau kembali secara rohania. Apa yang dulu kau buat di muka bumi? Peran apa? Sibuk apa? Ayo pertanggungjawabkan semua sikap, keputusan, dan perbuatan yang dulu kamu lakukan. Ayo pertanggungjawabkan. Sibuk ngapain? Sibuk ya Allah Puluhan tahun jadi karyawan Telkom. Suka bikin SPJ fiktif nggak? Kata Allah. Kaget kita. Ya ampun, Allah kenal-kenalan SPJ fiktif. Sangkain cuma auditor yang kenal. Hati-hati, soal SPJ bakal ditanya nanti. Hati-hati ya, <laughs> hati-hati. Itu. Dan pada saat pertanggungan jawab itu terjadi, Hari itu la yanfa'u malun wala Tidak ada lagi manfaat harta maupun keturunan. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali si manusia yang datang menghadap Allah membawa kolbu, membawa hati nurani. Kalau sudah menghadap Allah hanya kolbu. Harta benda tidak terbawa. Sebanyak apapun uang tidak terbawa. Dan konon saat menghadap Allah nanti yang paling banyak menyesal katanya ibu-ibu. Katanya bu. Ibu udah sewot. Kenapa jadi kita yang kena? Bu, ada burung 10 ekor hinggap di dahan. Kita tembak kena satu. Berapa burung yang tersisa? Begitu dor 9 yang tidak kena tembak, kaget, kabur. Yang tersisa Ibu punya tabungan sampai 200 juta, sedekah 10 ribu. Berapa uang ibu yang tersisa? Ketika ruh menghadap Allah, Allah siapkan ganjaran sedekah yang 10 ribu. Ibu pretok protes, ya Allah dulu uangku banyak, mana yang lain? Allah bilang, lihat aja ke bumi. Ketika ibu lihat ke bumi, sisa uang ibu yang begitu banyak, lagi dipakai kawin lagi oleh suami ibu. Itu yang saya bilang, banyak ibu-ibu menyesal. Karena sedekahnya terlalu sedikit. Harta dieman-eman, tahu-tahu dikasih orang juga. Tahu begitu saya sedekahin semua. Itu. Eh, tapi ibu-ibu pada pinter berbisik. Apa kata mereka? Itu kan kalau yang mati kita duluan katanya. Kalau suami kita yang mati duluan, kita pakai duitnya. Cari perjaka lagi katanya. Maksudnya nggak suami nggak istri, kalau dalam hidup hanya sibuk menimbun, menimbun, menimbun, itu bukan gaya hidup yang cerdas. Semua yang kita timbun gak akan kita bawa. Itu. Baik, kita sambung. Eh, saya mau tanya sampai jam berapa jadwalnya? Setengah dua ya? Enggak, kebiasaannya jam berapa? Nanti bos ngomel nih. Kalau bosnya ikut ngaji mendingan. Nah, ada nggak bos di sini? syukurlah, baguslah. Soalnya di kantor-kantor lain mah yang ngaji anak buah melulu, bos jarang ngaji. Itu. Oke. Di sini enggak kan? Enggak beda. Insya Allah, makanya banyak masuk surga nanti anak buah, insya Allah. Ayat bersambung, Allah akan mewafatkan diri-diri manusia di saat kematiannya. Wallati lam tamut. Dan untuk yang belum mati akan diwafatkan fi manamiha saat tidurnya. Ketika tubuh tertidur, kita itu diwafatkan. Maka tubuh tertidur, kita si manusia rohaniahnya dikeluarkan. Ada kolbu terbawa keluar. Di dalamnya ada kecerdasan. Maka tubuh tidur tidak cerdas. Perasaan cinta kasih terbawa tubuh tidur tidak berperasaan. Iman terbawa di kolbu, tubuh tidur, tidak sholat subuh pun tidak apa-apa. Karena memang tidak ada iman. Syariat tidak berlaku pada tubuh yang tidur. Itu. Tubuh tidur tidak punya kehendak. Nah, karena irodah adanya di kolbu. Jadi tubuh tidur mas persis seperti ya binatang yang tidur. Ini bashar. Binatang tidur. Sebab yang manusia ini yang memiliki jiwa, yang memiliki kecerdasan, perasaan, iman, hati nurani, itu yang manusia yang ini. Tubuh tidur mah basar. Maka kalau ibu bangun hmm? ibu terbangun tengah malam duduk, tengok yang terbaring di sebelah bukan suami ibu, itu mah binatangnya. Sebab dia yang mencintai ibu sedang tidak hadir di situ. Dia yang penuh kasih sayang dan setia, tidak ada itu cuma binatang, cangkang. basar, binatang. Apakah tubuh tidur masih ada hayat, nyawa? Ya masih. Masih ada hawa, dorongan-dorongan biologis? Ya masih. Yang tidak ada hati nurani, kesadaran moral, kecerdasan, perasaan, iman. Itu tidak ada. Hawa, dorongan-dorongan biologis masih ada. Maka jangan heran banyak bapak-bapak pagi hari, orangnya belum bangun, keponakannya udah bangun duluan. Itu. masih ada hawa. Nah, cuma kalau yang namanya mati, ruh dikeluarkan lepas. Tapi kalau cuma tidur, itu tidak keluar lepas betul. Seperti permen karet yang lengket, ditarik, masih ada tipis-tipis nyambung. Nah, masih ada sambung. Si anak goyang tubuh. Pak, pak, bangun, pak, bangun, ada tamu. Goyangan dari tubuh itu mengundang si ruh untuk kembali lagi. Itu. Hmm. Karena itu ada yang mimpi naik sepeda, melindas batu, ah, tergelincir, tubuhnya pun nah, gitu. Itu tergoyang. Ee eh, eh, bisa jadi tubuh yang sedang tidur tahu-tahu qada alaihal maut, jatuh tempo untuk mati. Tubuh lagi tidur, eh malah mati. Apa pernah kejadian macam itu? Banyak kasus. Bahkan dokter jantung pun katakan, serangan jantung yang paling mematikan, itu yang terjadi antara tengah malam sampai subuh. Di saat tubuh terlelap tidur. Kalau dia tidak terlelap, problem jantung, darah tinggi, kalau orang sudah punya riwayat penyakit begitu, kemana pergi? Di sakunya selalu ada tablet. Pil sedokat, fil adalat. Nah, itu udah pasangannya. Terasa nyeri, tekanan darah naik, taruh pil itu di bawah lidah. Diserap oleh saraf lidah. Jantung dipacu kerja keras. Tubuh tidur lelap. Saluran darah di jantung mampet, tubuh menggelepar. Kenapa tidak diambilnya itu pil dari saku? Dia tidak berkesadaran, tidak berkecerdasan, tidak berkemauan. Tubuh menggelepar, mati. Serangan jantung yang mematikan yang terjadi antara tengah malam sampai subuh. Maka kalau mau panjang umur, biasakan bangun sebelum subuh. Itu. Kenyataan kan, kakek nenek kita yang panjang-panjang umur kan bangunnya pagi-pagi kan? Tapi banyak eksekutif yang kena jantung umur 40. Karena bangunnya siang. Kemalaman di kantor. Gitu. Ngedugem melulu. Nah, jadi bisa jadi tubuh yang sedang tidur malah mati. Kalau tubuhnya mati, maka nafs fayumsik. Allah yumsik menahannya. Biarlah tubuh itu mati hancur, si ditahan untuk tidak balik lagi ke tubuh. Jadi wafat itu tidur. Ketika tubuh tertidur, kita dikeluarkan wafat. Masih ada harapan untuk kembali. Tapi kalau sudah mati yang terjadi, ruh yumsik ditahan. Kalau tidur tapi tidak mati-mati, kenapa tidak mati-mati? Karena belum jatuh tempo untuk mati. Kalau belum jatuh tempo, wayur silu dikirim balik. Nah, tadi pagi kita dikirim balik. Tubuh kita terkesiap, berkesadaran, berperasaan. Nanti malam kita wafat lagi. Tubuh tidur, ruh diwafatkan. Jangankan nanti malam, sekarang pun ada beberapa orang yang mulai wafat. Terutama yang duduk-duduk nyandar gitu. Sudah menunjukkan gejala wafat. Ruhnya udah nyundul-nyundul, keluar, masuk, keluar. Maka kesadaran naik turun itu antara dengar nggak dengar itu. Tapi nggak apa-apa dia wafat di sini. Asal jangan mati ya. Kalau mati nggak balik, tapi kalau wafat masih ada harapan. Dan bapak yang tidur teruskan tidur silakan. Saya tidak marah. Pernah ceramah di masjid orang tidur saya marahin temannya protes. Ustaz, bukankah kata Rasul tiap orang melangkahkan kaki keluar rumah menuju majelis ilmu dia sudah dinaungi oleh sayap malaikat yang menebarkan rahmat bahwa teman saya sekarang tidur di pengajian di majlis taklim, itulah rahmat yang dia terima Jadi jangan dimarahi. Dan saya tahu persis ini rahmat buat dia. Karena saya tahu dia sudah tiga minggu nggak bisa tidur. Ditagi utang sama orang. Sekarang lihat dia yang tidur, saya yang puas. Sejak saat itu kalau saya ceramah ada orang tidur, saya tidak marah. Saya hanya bergumam, kasihannya orang punya utang. Di rumahnya yang nyaman dia nggak bisa tidur. Di pengajian sambil duduk bisa tidur. Nah, itu. Makanya kalau lagi dengar khutbah Jumat, jangan tidur. Khatib tahu Anda punya utang. Baik. Demikianlah saya pikir. Nah, sebagai penutup saja. Sebagai penutup. Uh, sebagai penutup langsung saja. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, cahaya dan bumi. Tubuh manusia memerlukan cahaya matahari. Tubuh manusia selalu memerlukan cahaya matahari. Dan ruh manusia, kolbu selalu memerlukan cahaya ilahi. Terlebih lagi dalam surat Al-Anfal Allah katakan, "Wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi." Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berhubungan dengan manusia melalui kolbu. Si manusia. Maka kalau manusia mau berinteraksi dengan Allah, jangan coba-coba menggunakan mata untuk melihat. Nabi Musa aja minta lihat Allah nggak bisa. Bukan tangan menjamah Allah, bukan suara teriak-teriak zikir keras-keras untuk sampai ke Allah, bukan. Hubungan manusia dengan Allah melalui kolbu. Karena itu siapkan kolbu. Kalau kotor, bersihkan. Wasikolatil kolbi zikrullah. Dan pembersih kolbu adalah zikir. Karena itu zikir harus sampai tembus ke kolbu. Tidak cukup sekadar suara mulut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau cuma begitu, burung beok juga bisa. Zikir Sungguh pun diucapkan dengan mulut, hunjamkan ke kalbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir tidak pen, tidak perlu keras keluar. Zikir itu yang penting kuat ke dalam. Ada dorban, ada hentakan. Untuk menghentak apa? Menghentak kolbu. Karena kolbu sering terlena. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dihentakkan terjadi getar. Wa idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Apabila dizikirkan akan Allah, kolbunya tergetar. Harus sampai terjadi getar. Getar apa? Getar kerinduan kepada Allah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Getar kerinduan. Getar mahabbah, cinta. Kerinduan iskun. Getar roja, harapan yang menggebu-gebu. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hentakkan kuat ke dalam tidak perlu keras keluar. Kalau barusan kedengaran keras karena saya pakai mikrofon ngasih contoh. Tapi kalau tempat umum cukup. Nah. Ya. Kalau lagi riado, latihan bareng-bareng, ya memang kesempatannya riado, latihan. Boleh lebih keras. Terus getarkan. Dan jangan katakan itu bid'ah. Nggak ada hadisnya. Jelas hadisnya sahih. Rasul berkata, Jadidu imanakum. Perbaharuilah selalu imanmu. Iman di kolbu. Sahabat Nabi bertanya, kaifanu jadidu imanana? Bagaimana cara kami memperbarui iman yang di kolbu? Kata Nabi, Akfiru min qaul. Perbanyaklah ucapan. Perbanyaklah ucapan. Jadi ucapan disuruh perbanyak. Ucapan mana? Aktiru min qaul, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Suruh perbanyak ucapan la ilaha illallah, tapi jangan asal diucapkan dengan mulut, tembuskan ke kolbu. Manakala kolbu sudah tergetar dalam rindu, dalam cinta, harapan kepada Allah, dia seakan menggapai-gapai ilahi. Dan Allah yang melihat hamba berusaha-berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah akan mendekatkan dirinya kepada hamba itu. Allah nur, Allah cahaya. Allah akan memancarkan cahayanya ke kolbu orang itu. Pantas Rasulullah SAW selalu berdoa. Allah ja'al fi kolbi nuran. Ya Allah jadikanlah pada kolbuku ada nur, ada cahaya dan sekali cahaya ilahi tembus ke dalam kolbu, dia pun akan mempengaruhi kolbu yang satu lagi, yaitu kolbu jismani, kolbu jantung. Banyak kasus orang punya problem jantung sembuh dengan zikir. Cahaya ilahi masuk ke kolbu yang rohania, menembus kolbu yang satu lagi. Saya sudah saksikan banyak kasus ini. Banyak kasusnya dengan foto-foto ronsen. Bagaimana orang yang punya penyumbatan di pembuluh darah di jantung terus teratasi dengan zikrullah. Nah, itu. Bang Imat sendiri kan ngaku teratasi problem jantungnya dengan zikir. Michael Persinger dan P.S. Ramachandran, dua ahli neuroscience di Amerika pun mengatakan, sesungguhnya pada frontal lobus otak ada sel-sel otak yang terhubung dengan pusat jiwa. Maka sekali cahaya ilahi masuk ke kolbu, dia pun akan mempengaruhi mekanisme biokimia di dalam sel-sel otak. Yang akan mempengaruhi pembangkitan gelombang-gelombang listrik di sel-sel otak. Yang sinyal-sinyal listrik itu akan diteruskan ke sekujur tubuh lewat jaringan saraf. Sudah banyak kasus problem saraf teratasi dengan zikrullah. Ketika sistem saraf terselamatkan, sistem hormon, sistem imun pun menjadi lebih baik. Jadi rupanya diri manusia itu yang penting kolbunya dibersihkan. Sehingga dalam sebuah hadis kudsi dikatakan, langit dan bumi alam semesta yang begini luas tak mampu menerima kehadiranku. Tapi aku bisa hadir di dalam kolbu orang yang beriman. Hidupkan kolbu dalam zikrullah. Maka Allah pun akan memancarkan nurnya ke dalam kolbu orang itu. Zikir tidak cukup hanya dengan suara mulut. Harus tembus ke kolbu. Ada ibu-ibu di rumah dari dapur ke depan, depan ke dapur sibuk. Megang-megang tasbih, subhanallah, subhanallah. Tapi zikir cuma di mulut. Di sini tetap panas. Apalagi kalau ingat istri muda suaminya. Kenapa tetap benci marah? Karena yang zikir cuma mulut. Kolbu tidak. Ada yang punya pengalaman begitu. Amit-amit ya bu. Madu Arab gurih, madu Sumbawa manis, madu yang satu itu. Eh tapi ngomong-ngomong soal madu, madu yang bagus itu yang asli. Bagaimana kita bisa membedakan madu asli dari madu palsu? Gimana caranya? Disemutin, dibakar, terus dituang ke kertas. Itu terlalu repot. Kalau kita mau tahu ini madu asli atau tidak, campurkan saja dengan yang tua. Kalau dia berantem, ah itu madu asli. <laughs> Apalagi kalau berantemnya cakar-cakaran, nah, itu madu asli banget. Supaya nggak ngantuk bu, ya. Jadi mulut komat kami, tasbih di tangan, kolbu tetap panas. Segitupun kolbu, eh, tasbihnya sudah dalam genggaman tangan. Kalbu tetap gelisah karena zikir belum tembus. Apalagi kalau tasbihnya pun baru sekadar digantungin di kaca spion mobil. Maka banyak pemilik mobilnya stres kolbunya mikirin cicilan mobil. Karena yang zikir kaca spionnya. Kolbu orangnya kagak zikir. Tapi juga yang masuk surga kaca spionnya. Nah, kolbu bersihkan illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus latihkan riadohkan eksersiskan sampai betul-betul zikir menembus kolbu maka kolbunya hidup dalam zikrullah zikir mulut boleh ditutup zikir jahri tutup la ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Oh, udah mulut diam. Karena zikir diambil alih oleh kalbu. Berangkat ke kantor, nyetir mobil, kerja di komputer, negosiasi bisnis. Kalbu terus, zikrullah. Ini masuk zikir khafi atau zikir sirri. Pindah dari zikir jahri mulut ke kalbu. Tapi awalnya ketika kolbu terlena, ketika ruh sedang terlena, itu harus dibangunkan dengan mulut. Ilallah, la ilaha illallah. Maka menjadi penting riadoh itu. Tiap-tiap habis sholat riadohkan. Demikian materi mengenal diri, menggapai ilahi. InsyaAllah lain kesempatan kita bisa jumpa lagi. Yang berminat materi ini bawa flash disk, tapi satu orang saja yang kopi. Satu orang saja yang kopi, yang lain kopi dari dia. Nah, masukkan di servernya atau di komputernya masing-masing. Ajarkan di rumah sama anak istrinya. Silakan. Ya, satu orang saja yang mengkopi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya rahman rahim. Allahumma Rabbana ya Allah. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu maghfirah dan inayahmu. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu ilmu dan hikmahmu. Berikanlah kepada kami kefahaman yang mendalam tentang arti dan tujuan hidup ini agar tak salah kami melangkah. Berikanlah kepada kami kefahaman yang mendalam tentang makna dan rahasia agamamu